Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa'a billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Akhwani wa akhwati fillah, habidakumullah jami'an wa ra'akum. Sekarang kita masih berada pada pelajaran yang atau permasalahan jahiliyah yang ke-52. Bahwasanya termasuk bentuk ritual atau perilaku orang-orang jahiliyah mereka meniadakan hikmah tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya atau mereka meniadakan hikmah tujuan daripada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selesaikan apa yang disampaikan Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah. Naam, syarah beliau terhadap permasalahan yang ke-52 ini. Qala asy-syarih wafaqahullah wa ahlul jahiliyyati yunkiruna hikmatallahi subhanahu wa ta'ala fi khalqihi wa amrih. Dan orang-orang jahiliyah mereka mengingkari tujuan atau hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakannya dan juga perintahnya. Wal Mu'tazilah wal wal Mu'tazilatu wal yanfuna al hikmata fi af'alillah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah mereka meniadakan hikmah atau tujuan daripada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala mencipta, berbuat itu sia-sia gitu ya. Menurut mereka. Tidak ada hikmah di balik itu semuanya. Padahal sudah kita jelaskan secara terperinci dan gamblang barakallahu fikum bahwasannya semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala baik itu mencipta ataupun memerintahkan ataupun melarang itu semuanya di balik itu ada hikmah, tujuan tersendiri yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pahami barakallahu fikum. Adapun kelompok sesat ini Mu'tazilah yang dipelopori oleh oleh Wasil bin Atha Wasil bin Atha al-Mu'tazili yang waktu itu menyeleweng atau dia menyendiri dari barisan atau jamaahnya Al-Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih dan juga ditemani oleh temannya yaitu Amr bin Ubay. Dan sudah kita jelaskan biografi secara singkatnya bahwasannya Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Nah, barakallahu fikum terkenal al ghazal barakallahu fikum, dia pandai dalam berbicara, pandai pula dalam melantunkan kata-kata, namun tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Tidak bisa mengucapkan huruf ra. Oleh karena itu suatu ketika Nah, diminta untuk mengucapkan komhun, maka dia bilangnya burun. sama semakna benar, komhun dengan burun semakna semacam ganduman itu. Nah, barakallahu fikum. Namun kelompok tersebut adalah kelompok sesat, baik dalam masalah asma wa sifat juga sesat, dalam masalah al-qada wal qadar juga sesat, dalam masalah pelaku dosa besar juga sesat. Kemudian yang kedua adalah syairah. Yang mereka juga termasuk orang-orang menyadarkan hikmah tujuan daripada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala mereka menisbahkan kepada Nah barakallahu fikum Hasan Al-Asy'ari. abul Hasan Al-Asy'ari. Nah barakallahu fikum. Walaupun beliau sendiri Mungkin kalau seandainya beliau hidup tidak ridho untuk dijadikan panutan mereka dalam kesesatannya karena beliau sudah taubat sebelum meninggalnya dan mengarang sebuah kitab yang dikenal dengan al ibana, Kitab apa? al ibana, na'am. Allah musta'an. Kita lanjutkan di sini Fala asy'ariyatu yaqulun maka orang-orang asyairah mereka mengatakan Allah la yaf'alu hikmatin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengerjakan sesuatu karena hikmah, karena tujuan. Ini ucapan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengerjakan sesuatu karena hikmah atau karena tujuan. Jadi sia-sia gitu loh pekerjaannya itu. Wa inna ma yaf'alu li masyiatin mujarradatin faqad kata beliau atau kata orang tersebut, kata orang Asy'ariyah dan hanya saja Allah Subhanahu wa taala berbuat atau melakukan sebuah perbuatan semata-mata karena kehendaknya. Jadi Allah Taala menghendaki berbuat berbuat, tapi di balik perbuatan tersebut tidak ada tujuan dan tidak ada hikmahnya. Allah musta'an. La hikmatin bukan karena hikmah, bukan karena tujuan kata mereka. anal hikmata maknaha karena hikmah itu maknanya adalah annahu ya'malu li Hikmah itu maknanya dia berbuat karena adanya tujuan. Nah, mereka meniadakan ini. Allah Taala berbuat tanpa tujuan. Nah, ini berbahaya sekali ini. Wallahu munazzahun 'anil aghrad Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari aghrad Apa aghrad itu? Butuh kebutuhan-kebutuhan atau perlu butuh itu ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah taala tidak butuh dengan hambanya. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dengan hambanya. Namun di balik itu semuanya barakallahu fiikum hafizakumullah adalah hikmah dan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada perbuatannya. Wali anal hikmata tu'athiru alaih dan dikarenakan hikmah tujuan itu memberikan pengaruh padanya. Fayakunu khalaqahum min ajli hadil illah maka menjadilah Allah taala menciptakan mereka disebabkan karena sebab ini. Wallahu jalla wa ala yaf'alu ma yasha bi mujarradil masyiati wal iradati faqat kata mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah perbuatan sesuai dengan apa yang Allah taala kehendaki, semata-mata karena kehendak dan keinginan saja. Tidak ada tujuan, tidak ada hikmah di balik perbuatan tersebut. Ini menurut mereka. Allah musta'an. La li hikmatin bukan karena tujuan atau bukan karena hikmah. Padahal ya sudah kita jelaskan kemarin barakallahu fikum yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, hikmah itu apa maknanya? Wad'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan itu kita saksikan barakallahu fikum dari berbagai macam makhluk Allah Subhanahu wa taala mulai dari tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang, manusia, bagaimana? Sangat sempurna sekali. Allah taala zat yang maha bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya semuanya tepat. Tidak pernah yang namanya meleset atau keliru. Nah, masya Allah. Tapi mereka ini orang-orang apa? Orang-orang ahlu bid'ah dalal Mereka menempuh jejaknya atau meniti jejaknya orang-orang jahiliyah wal a'yadu billah. Fayanfuna al-hikmata fi af'alillahi wa fi syar'ih. Maka mereka meniadakan hikmah tujuan di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam syariatnya. Tanzihanillahi bizamihim. Sangkaan mereka apa? Itu bentuk mensufikan Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan mereka anil aghrad mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sikap apa? Dari sifat aghrat yaitu perlu atau butuh dengan makhluknya. Padahal barakallahu fikum ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, itu bukan maknanya Allah butuh dengan mereka, bukan. Namun karena hikmah tujuan di balik itu semuanya harus kita yakini. Nah, kata mereka tidak bahkan Allah Taala itu berbuat melakukan perbuatannya sesuai dengan kehendaknya dan keinginan saja, nggak ada hikmah di balik itu. Karena kita harus mensucikan. Jadi kita ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sikap butuh. Dan nah, jadi Allah taala itu enggak butuh dengan makhluknya. Dengan cara apa? Meniadakan hikmah ini. Ini keliru. Walihada kulun. oleh karena ini mereka mengatakan ya juzu an ya'murullahu bil kufri wal fiski wal ma'asi. Allah musta'an. Oleh karena ini mereka mengatakan boleh Allah taala itu merintahkan dengan kekufuran, memerintahkan dengan kefasikan, memerintahkan dengan perbuatan-perbuatan maksiat, wa yanha 'anil ta'ah dan juga Allah Taala melarang dari ketaatan, wa iqamis shalah dan juga melarang dari menegakkan salat, wa silatul arham dan juga melarang dari apa? menyambung silaturahmi, wa fi'il khair dan juga melarang dari perbuatan kebaikan. Kenapa? anna hadza raji'un li karena ini semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fayajuzu an ya'mura bisyarri wa yanha 'anil khair kata mereka. Maka Allah taala mungkin boleh boleh bagi Allah Swt itu apa? Untuk merintahkan kejelekan dan melarang dari kebaikan. Li'annahu yaf'alu ma yasha. Dikarenakan Allah Swt melarang, dikarenakan Allah Swt mengerjakan apa yang dia kehendaki. Bayangkan ini. Ini ucapan yang sangat keliru. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk apa? Untuk senantiasa berbuat keadilan dan juga berbuat kebaikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah kalian semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muslimin. Berbuat baiklah kalian. Semuanya Allah telah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nam semuanya perintah untuk berbuat kebaikan, bukan untuk berbuat kecelakaan. Allah musta'an. Nah. Wa naqulu lahum kita katakan kepada mereka, "Na'am, iya, yaf'alu ma yasha." Benar Allah Ta'ala itu mengerjakan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Subhanah maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu la yaf'alu syai'an illa li hikmatin. Namun ucapan kalian itu, itu orang-orang jahil, orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini, Ucapan kalian bahwasanya Allah Taala mengerjakan apa yang Allah Taala kehendaki, itu apa? Lakinnahu la yaf'alu syai'an illa hikmatin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengerjakan sesuatu kecuali ada hikmah, kecuali karena ada tujuan di balik itu semuanya. Wa yaqulun dan mereka mengatakan ya juzu an yudkhilallahu al-kafira al-jannah. Nih, parahnya ini. Akhirnya mereka mengatakan apa? Boleh Nah, boleh layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk masukkan apa orang kafir ke dalam surga siapa yang percaya yang seperti ini. Bahkan orang kafir tempatnya di mana? Di neraka nggak ada yang masuk surga orang kafir itu. Yang masuk surga itu adalah yang jelas-jelas dari kalangan orang muslimun, mu'minun, muahidun. Yang mereka memiliki benih daripada at-tauhid, daripada keimanan. Ada pun yang kosong dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mana bisa masuk surga? Nah, barakallahu fikum. Nah, orang orang kufar di mana tempatnya? Di neraka la yamutu fiha wa la Tidak hidup, tidak mati merasakan terus adabnya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang ahlu kitab, al-yahud wa nasara dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam. Mereka semuanya berada di dalam neraka jahannam khalidina fiha dalam keadaan kekal di dalamnya. Ulaika kaum syarul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia. Allah musta'an. Bagaimana kok bisa-bisanya mereka mengatakan seperti itu? Seperti itu. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah memenuhi Nah, neraka jahannam kebanyakannya dari kalangan jin dan manusia. Nah, banyak sekali dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati tapi tidak digunakan memahami dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka memiliki telinga-telinga namun tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nam ulaika an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu bagaikan binatang ternak bahkan lebih sesat mereka adalah orang-orang yang lalai. Allah musta'an. Bantahannya jelas sekali. Wa an yudkhilal mu'mina at taqiyyan nar Ini juga perkara yang tidak mungkin. Dan boleh bagi Allah Ta'ala memasukkan orang yang beriman, yang bertakwa ke dalam api neraka. Bagaimana seperti ini? Ini berseberangan dengan apa? Keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hamba dan keadilannya bayangkan. Setiap kali seorang hamba berbuat kejelekan dicatat berapa? Satu. Namun kalau berbuat kebaikan bagaimana? Dilipat gandakan bukannya satu saja. Nah, paham itu ya? Satu kebaikan dilipat gandakan dengan berlipat-lipat lebih daripada 700 lipat dan bahkan berlipat-lipat yang banyak sekali. Itu termasuk apa? Bukti dan juga sayangnya Nam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengalahkan kemurkaannya. Tapi kalau seorang hamba berbuat kejelekan, dihitung berapa? Satu kejelekan, satu kejelekan. Seperti itu. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan. Nah, Allah musta'an. Ini orang-orang ini bagaimana seperti ini? Li'an hadza rajiun ilaih, karena ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, kembali ke, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun Allah taala sudah menciptakan Nah barakallahu fikum surga dan neraka tujuannya adanya di situ ada orang yang beriman, ada orang yang nah barakallahu fikum tidak beriman, ada orang yang berada di atas kekufuran. Fala tahkumhu al-ilal. Nah maka sebab-sebab tadi tidak bisa menghukuminya dengan kata orang tersebut. Padahal barakallahu fikum wa habithakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab dan akibat. Sebabnya dia beriman, akibatnya apa? Masuk surga. Siapa yang menciptakan sebab? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan akibat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya dia berbuat kekufuran, kemana akibatnya? Masuk ke neraka. Nah, siapa yang menciptakan sebab dan akibat? Siapa yang menciptakan sebab dan akibat kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Sebab dan akibat itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan akan terlaksana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa naqul dan kita katakan hada kalamun batil. Ini kalam yang sangat batil, kalam yang keliru, ucapan yang keliru. La yaliku bi hikmatillah Subhanahu wa taala, tidak layak dengan hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu jalla wa ala yaqul maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar?" Apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh itu seperti orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Atau kami menjadikan orang yang bertakwa seperti orang-orang jahat? Wa yaqul, kemudian juga Allah taala berfirman, "Am hasibal ladzina tatarahus sayyiati" an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Dibantah juga. Allah Ta'ala berfirman, apakah orang-orang yang mereka senantiasa berbuat kejelekan-kejelekan itu mereka menganggap bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan seperti orang-orang yang beramal amal saleh, sawaan jadikan sama satu gitu. Mahyahum wa matuhum, hidup mereka dan mati mereka sama yahkumun. Sungguh jelek sekali apa yang mereka tetapkan. Gak sama barakallahu fikum. Nah, jadi orang yang beriman dengan orang yang fasik itu tidak sama. Afaman kana mu'minan kaman kana kok? la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang fasik? La yastawun. Tidak sama. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan sampai seperti orang-orang tersebut. Walladzina qalu fi hadhil maqalah maka orang-orang yang mengucapkan dengan ucapan seperti ini wasafu wasafullah bisu'i wal jawr. Berarti mereka telah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kejelekan dan juga kedzaliman. Ta'allahu an dzalik. Maha agung Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Fahadah wa madhabu ahli jahiliyah. Inilah pendapat prinsip jalannya orang jahiliyah. Wa nufatil hikmah. Dan orang-orang yang meniadakan hikmah.